Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di dalam perjalanan menuju Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Adab Sulukil Murid Imam Haddad rahimahullah taala di dalam membimbing kita ada beberapa tahapan-tahapan. Seorang hamba yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tahap pembersihan hati dari bermacam-macam penyakitnya. Sekarang tahap selanjutnya kita mencermati cendela-cendela yang menjadi sebab nya masuk penyakit ke dalam hati atau pintu-pintu yang dari situlah akan masuk penyakit ke dalam hati. Dan sungguh kalau kita lalai kepada pintu-pintu tersebut tidak kita jaga maka tanpa kita sadari tiba-tiba hati kita pun akan kotor. Lihat pintu itu adalah ini, mata. Kita tidak akan merendahkan orang kecuali karena kita telah melihat dia. Kemudian kita sombong karena kita merasa lebih bagus dari dia. Telinga, kita mendengar kejelekan seseorang akhirnya apa? Mulut menggunjing. Ini semua adalah yang harus kita perhatikan. Tidak cukup. Jadi membersihkan hati, menjaga hati adalah dengan menjaga ini. Jendela-jendela yang bakal masuk ke dalam hati kita melalui itu semuanya. Kalau kita membersihkan kamar kita dengan bersih, akan tapi jendelanya yang di luar banyak debu tidak kita perhatikan, maka debu pun akan masuk. Maka di sini Imam Haddad rahimahullah taala mengajak kita untuk memperhatikan anggota dohir ini. Yang dari anggota dohir inilah akan merusak hati jika kita tidak perhatikan. Yang pertama yang kita jaga adalah lidah kita. Imam Haddad rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya yang harus kita perhatikan adalah menjaga lidah. Dan sungguh dari lidah inilah akan terjadi banyak-banyak kejahatan. Mulai orang menyekutukan Allah dengan lidah. Orang menggunjing dengan lidah. Orang berdusta dengan lidah. Dengan lidah ini Masya Allah banyak kejahatan-kejahatan akan dilakukan. Maka perlu kita jaga lidah kita. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu kalam ibni Adam, kullu kalam ibni kullu kalam ibni Adam alaihi lalah illa dzikrullah." wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Semua omongan anak Adam ini akan ada hukumannya di hadapan Allah. Semuanya akan ada tanggung jawab. Kita akan dituntut kelak di akhirat kecuali zikir kepada Allah mengundang keutamaan. Mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Itu adalah omongan-omongan atau itu adalah omongan yang berarti akan tapi selain itu omongan ini akan dituntut nanti akan ditanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah maka ayo kita jaga lidah kita bahkan ketahuilah ibadah kita sebanyak apapun sebanyak apapun kita melakukan sholat sujud kemudian kita berpuasa jika ternyata lidah kita tidak jaga bisa saja itu menjerumuskan kita ke neraka jahanam suatu ketika ada sahabat Nabi ber, berkata menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Inna mura'atan taqumul layla wa tasumun nahar. Ya Rasulullah ada seorang perempuan yang kerjaannya adalah bangun malam. Salat tahajud. Di siang harinya melakukan puasa ya Rasulullah. Ghair anna laha syai'an tu'dibihi bihi wa fi riwayatin bilisaniha hanya saja dia itu punya kebiasaan ya Rasulullah suka nyakiti tetangga dengan lidahnya. Kalau ngomong lekit tidak pernah disadari kalau ngomongan itu dan ini kadang terjadi antara guru kepada murid ngomong lagi, suami kepada istri tanpa sadar, istri kepada suami, anak kepada ibu, ibu kepada anak yang omongannya tidak dikontrol, maka itu akan menjadikan apa? musibah bagi orang tersebut. Di saat Nabi mendengar cerita dari sahabat Nabi ada orang ahli ibadah hanya saja lidahnya tidak dijaga, suka menyakiti tetangganya dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya Dijawab oleh Rasulullah, "Innaha finnari, dia di dalam neraka." Allah. Mana sholatnya Mana tahajud yang dilakukannya dan mana puasa yang dilakukannya? Karena lidahnya tidak dijaga menjadikan dia masuk neraka. Maka yuk kita jaga lidah kita. Dengan siapa kita berbicara? Seorang anak kepada orang tua harus sopan santun. Orang tua pun kepada anak jangan mendidik yang salah ngomong kasar dan seterusnya. Dengan tetangga lihat itu tetangga, tetangga itu siapa? Tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, hubungan darah bukan. Kalau orang menyakiti tetangga, maka akan menjadi sebab dia masuk neraka. Bagaimana jika yang disakiti tadi siapa? Ibunya, suaminya, atau istrinya, atau mungkin pembantu yang ada di rumahnya. <laughs> Itu adalah juga menyebabkan orang masuk neraka. Maka dari itu yuk kita jaga lidah kita. Jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridho. Bahkan bukan saja ngomong haram yang harus kita jaga, dikatakan oleh Imam Haddad bahwasanya omongan yang tidak berguna biarpun tidak haram itu akan mengeraskan hati. Omongan yang tidak berguna bukan omongan haram. Omongan yang ada gunanya. Bercerita tentang eh, ini mobil merek apa yang paling bagus ini. ini. Kadang-kadang ngomong satu jam debat sama temannya tentang merek mobil. <laughs> Biarpun pertama tidak ada gunanya pun akhirnya juga tidak beli mobil musibah. <laughs> ada sebagian orang semacam itu berbicara tentang oh ngomong-ngomong sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka yuk kita jaga lidah kita. Kita tidak akan berbicara kecuali yang ada gunanya. Bermanfaat dikir kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, dan juga menjauhkan orang dari kemungkaran. Dan ini yang harus kita, biasakan. Lidah-lidah. Lidah qalil. Lidah, sedih, sekecil bentuknya. Sagirul jirmi. Bentuknya kecil. gabirul jurmi. Akibatnya gede. Dari lidah ini. Adu domba dengan lidah. Sampai yang namanya perzinaan muncul dari ini rayuan dan sebagainya, ngomong yang kotor, ngomong yang membangkitkan syahwat dan sebagainya. Maka ayo kita semua menjaga lidah kita. Kalau lidah lidah tidak dijaga, maka banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang akan datang kepada kita dan itu akan menghantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Imam Haddad, jaga lidahmu. Bahkan ada sebagian orang yang berusaha untuk menjaga lidahnya. Dia mencoba mencoba mengambil MP3 atau MP3 ditaruh di di sakunya dia sepanjang ia buka mata, itu mencoba dia. Direkam sampai malam. Akhirnya di suatu suatu di kesempatan yang berbeda dia mencoba mendengar. Ternyata dari 8 jam ia rekam omongan yang berguna hanya mungkin satu jam atau setengah jam. Selebihnya adalah omongan yang tidak berguna. Itu kebiasaan kita memang. Maka perlu kita terus belajar-belajar bagaimana kita tidak berbicara kecuali omongan yang baik. Mohon maaf, kini misalnya, omongan yang tidak pernah kita perhatikan. Seseorang berkata bahwasanya, "Hei, eh, malam ini di lapangan ada konser loh ya." Ternyata orang mendengar, akhirnya semua orang pada menonton gara-gara omongan ini lihat akan menanggung dosanya orang yang datang ke konser. Begitu sebaliknya kali kita ngomong, "Eh, nanti malam ada pengajian." Ngomong sepatah dua patah kata, diikuti oleh orang, maka membuahkan amal baik dan kita akan dicatat sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan dan semoga Allah menjaga lidah kita tidak ngomong kecuali yang berguna tidak ngomong kecuali yang mengundang manfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk menahan lidah kita dari mengucapkan kalimat-kalimat yang menjerumuskan kita ke neraka wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh